بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طيب إخواننا حفظكم الله جميعا لإخلاجة دورات كتاب في مقدمة في علم المقاصد Nah, masuk pada uh, bahasan yang ketujuh dari hadis ar-risalah. Qala Syekh hafizahullah taala anwa'ul maqasid. Baik. ya masuk pada bahasan ketujuh yang berkaitan tentang pembahagian taksim dan tanwi' al-maqasid ya <clears throat> asy-syar'iyyah. Wa taksim atau tanwi maqasid syariah ini yang beliau uh, uraikan di hadir risalah itu ala uh, nazariyat atau beberapa al-wujuh yang mukhtalifah dan nazariyat yang berbeda dan juga beberapa itibarat akan disebutkan nanti oleh beliau hafizahullah taala di sini ada lima itibarat yang beliau jadikan acuan fi taqsim al-maqasid asy-syari'ah. Ya. Dan faedah dari taksim dan tanwi al-maqasid di sini ya di antaranya yang pertama tentunya yang tujuan kita mempelajari mengetahui adanya tanwi dan taksim ya pembahagian dan penggolongan al-maqasid al syariah itu pertama untuk makrifat mustalahat ahli ilm Ya, tentunya untuk mengenali mustalahat yang dipergunakan, istilah-istilah yang dipergunakan oleh kalangan ahli ilm yang berbicara pada fan atau ilmi al-maqasid. Kita sehingga kita akan mengetahui ma makna daruriyat misalnya, apa itu hajiat, apa itu tahsiniyat, apa itu mukammilat, apa itu maqasidul kulliyah, apa itu maqasidul juz'iyah, apa itu qat'iyah, apa itu dhanniyah dan seterusnya. Ya, ini faedatul ula fi taksim. Ya, dan faedah yang lainnya juga fi taksim. Maka hadis syariah ini itu tazhar faedahnya nanti itu ketika terjadi at-ta'arud. Ya, ketika terjadi at-ta'arud terjadi kontradiksi, terjadi ya benturan atau ada perbedaan yang tidak memungkinkan adanya terjih. Ya, sehingga kita mesti memilih salah satu. Eh, tidak mungkin adanya jama Sehingga kita ya akhirnya harus memilih terjih salah satu di antara dua maqasid syariah atau lebih. Ketika terjadi at-ta'arud antara maqsadain, contohnya misalnya fa antum akan mendapatkan dan taksim ada maqsadul am. Ada sifatnya kulli. Dan satunya ada eh, maqsad yang lebih khusus atau sifatnya juz'i. Ketika ta'arud antara maqsadul am dan maqsadul juz'i, نقدم ماذا مقصد جزئي ketika ta'arada fihi antara maksud ya, maqasid qat'iyah dan maqasid dhanniyah kita rajihkan yang mana maqasid qat qat'iyah dan ini faedah kenapa kita mesti juga mengenali ya taksim dan tanwi' dari maqasid asy-syar'iyyah faqala huna hafizahullahu taala pada anwa'il maqasid Sudah menyebutkan anwa'ul maqasid bi'tibari ma tuaddi ila hifdhihi thalathatun. Ya maqasid syariah bi'tibar ya ya dengan dari tinjauan dari sudut pandang apa yang hendak dijaga oleh maqasid syariah tersebut itu terbagi menjadi tiga bahagian. Menjadi tiga kategori. Yang pertama Qism al-awwal kata beliau rahimah hafizahullah ad daruriyatu Qism al-thani al-hajiyat. Wal qism al-thalith at-tahsiniyat. Jadi salah satu aqsam maqasid syariah bi'tibar di sudut pandang apa yang hendak dijaga oleh maqasid syariah tersebut. Ay suatu maqsadun syar'i tujuannya menjaga mana? Ya, Apakah yang dijaga tersebut termasuk diantara perkara yang usul dalam syariat kita atau kamadunah? Ya perkara yang mendasar pada syariat ini yang tidak boleh berubah sama sekali, yang mesti diperhatikan, ataukah yang derajatnya di bawahnya? Ini kemudian terbagi menjadi tiga. Yang pertama kata beliau rahimahafidhahullahu taala, al-qismul awal adalah ad-daruriyat. Adalah daruriyat. Nah, makasid daruriyah ini ataukah ad-daruriyat ini adalah makasid di mana ummah muslimah seluruhnya, ya kaum muslimin seluruhnya dan afraduhum dan masing-masing personal dari kaum muslimin ini ya semuanya ya butuh atau diharapkan, dianjurkan dan diharuskan untuk tahsil hadis daruriyat. Ya untuk menjangkau ya untuk mana mengimplementasikan daruriyat ini, tidak boleh tidak. Pada semua ahkam syariah yang diamalkan Ya, ini namanya makasid daruri, makasid daruriyah. Karena makasid daruriyah ini akan berkaitan dengan uh, masalihul asliyah, ya maslahatul asliyah yang harus dijaga oleh setiap al-mukallaf pada setiap penerapan hukum syarak. Nah, makasid daruriyat ini yang oleh kalangan ulama kuda mereka membagi menjadi atau mereka bagi menjadi lima hal yang utama yaitu mada hifat ad-din hifat an-nafs wa hifat al-aql wa hifat an-nasl atau ke an-nasab dan yang terakhir hifat al-mal ini khamsah atau sering dikenal dengan kalangan usulijin dengan istilah ad-daruriyatul khams daruriyat al khamus atau lima perkara daruriyat yang mesti dijaga oleh setiap mukallaf. Setiap kali dia dia berinteraksi dengan hukum-hukum syara. Yang pertama itu adalah din. Yang pertama adalah hifat adil itu menjaga ya daruriyatul asliyah yang pernah kita singgung, singgung yang maksud syar'i yang asli itu kaitannya dengan maqasidul ukhrawiyah. Yaitu dari adalah mana? تحقيق عبادة الله عز وجل إذن كذلك ماذا حفظ حفظ الدين Semua anwa ahkam syariah, semua jenis ragam ahkam syariah itu selalu selalu mengacu kepada hifaz ad-din. Iqamatis salah, perintah untuk iqamatis salah, itaiz zakah, perintah jihad fi sabilillah, perintah jihad al-kuffar wa jihad al-munafiqin, dan juga al-amar bil ma'rufi wan nahi anil munkar ya seluruhnya dari ahkam syariah selalu akan mengacu kepada mana berujung kepada hifaz ad-din ya fal jihad litakunu kalimatullahi hiyal ulya satu tidak ya, tujuannya adalah tahqiq ibadah untuk meninggikan ibadah peribadatan kita dan ta'zim Allah Subhanahu wa taala wassalah Waqimis salata lidzikri. Ya, dirikanlah salat agar kalian senantiasa mengingat saya kata Allah Subhanahu ya wa taala. Wasiyam pada hadis yang sahih bahawa setiap ganjaran siam apa isyarat Allah Subhanahu wa taala li ya wa kullu a'mali bani adam lahu illa madha ya illa asiyam fa innahu li isyarat bahwa ibadah siam ini juga tujuannya madha tahqiq ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari hifdz din. Hada huwa daruriyat yang pertama, hifdz ad-din. Yang kedua yang perlu dijaga hifdz an-nafs. Yaitu penjagaan jiwa. Tarkul qatl, tarku al-qadhaf. Ya, larangan atau eh, larangan syariat dari membunuh jiwa yang Allah haramkan. Demikian juga halnya mata al-qadhaf menuduh seorang muslim atau muslimah dengan tuduhan fahisyah tanpa ada bejina dan halnya juga pemberlakuan al-qisas ya itu semua muhafat ish muhafazat an-nafs hifat an-nafs demikian halnya berikutnya adalah hifat al-akal yang misalnya fi tahrimi fi tahrim ada al-khamar tahrim al-khamar itu juga membab hifat al-akal, kemudian hifat an-nasl. Misalnya pada larangan az-zina, larangan perbuatan liwat dan semua yang yuaddi ilaiha. Ya, ya semua akan mengajarkan seseorang kepada perbuatan zina, ini muharrama, tujuannya untuk mengatakan hifat an-nasl. Ya. Tajad ya din hifat an-nafs, hifat al-aql, hifat an-nasl, ada yang menyebutkan sifat an-nasr sama dengan sifat an-nasab. Nasab. Sebagian yang lainnya menyebutkan la. An-nasr itu berbeda dengan an-nasab sehingga mereka menjadikan daruriyatus sittah. Tetapi bagi pandangan yang menyebutkan sawa sama, ya tentunya kita cukupkan dengan sifat an-nasal atau sifat an-nasab. Yang terakhir adalah sifat al-mal. Ya, yang terakhir ada sifat al-mal. adillah fi dzalika mutakatsirah. Dalil-dalil syariat tentang hal ini semuanya demikian banyak yang menunjukkan pada daruriyatul khamsah ini. Dan kita sebutkan bahwa juz'iyatul syariah itu akan mengacu salah satu dari ya lima atau enam daruriyat ini. Ya. Tayyib. <clears throat> Masya Allah Ta'ala. Ini daruriyat. Dan daruriyat yang paling utama tentunya daruriyat fi hifat ad-din. Kerana merupakan asal dari maqasidus syariah. Kerana itulah kalangan ulama sebagian mengutip ijma' wa illa hadha qawlu jumhur wa hifdzuddin muqaddam didahulukan daripada empat daruriyat yang lain. Walaupun ada sebagian kalangan usuliyin seperti Ibn Haji wal Qarafi wa sahib nihayatis sul dan selain dari mereka yang menyebutkan ada pandangan sebagian usuliyin yang seolah-olah mengedepankan Seolah-olah mengedepankan daruriyat yang empat tadi selain ad-din dikedepankan daripada hifat ad-din. Tapi ini pendapat yang marjuh. Dan mereka juga ketika mengutip pandangan tersebut, ya ada yang tanpa nisbat dan juga kadang-kadang mengutip dengan sikat tamrid mengatakan qila. Ini isyarat bahwa pendapat ini bukan pendapat yang terkuat. Dan yang sahih mana? Nah, itu diutamakan didahulukan daripada yang empat yang lainnya. Ya, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut ya dari dalil yang ada pada juz'iyat. Wah semuanya ya akan berujung kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berujung kepada zikir kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat yang ada yaitu qauluhu Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hatta tahqiq maksud syar'i ini. Itu maksud hifat hajjin. Ya, di semua maqasid dunyawiyah yang empat pun itu akan berujung kepada mata hifat ad Nah, yang berikutnya kata beliau di sini kismu astani al-hajiyat. Ya, kismu astani adalah al-hajiyat. Dimaksud dengan al-hajiyat yaitu daruriyat tayyib yaitu maksud atau maqasid syariah yang mana ini dibutuhkan oleh ummah. Untuk mana? Untuk mengedepankan kemaslahatan ummah tersebut mengedepankan maslahatul ibad tadi. Artinya ada maksud syar'i yang sifatnya hajiat ya itu kaitannya dengan maslahat ibad ya ketika mereka berhadapan dengan ahkam syar'i syar'iyah. Dan juga untuk mengada intizam umuriha agar semua pola perilaku ibadah mereka dan muamalah mereka itu terpola sesuai dengan wajil hasan. Sesuai mada dengan sudut pandang yang terbaik penutupan yang terbaik yang akan dilakukan oleh hamba tersebut. Contohnya misalnya di antara makasid syariah sepanjang hajiat di sini misalnya rafa al-haraj. Ya rafa al-haraj. Nah, seperti ketika seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat. Ya. Kita sudah sebutkan bahwa ibadah salah di antara maksudnya yang daruriyah taqiqul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata lidzik lidzikri. Ya bahawa tujuan seorang mengerjakan ibadah salat itu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini daruriyat. Hada daruri daruriyat. Nah ketika seorang hamba misalnya diperintahkan mengerjakan ibadah salat wa syaqqa alaihi fi ahwalin ma ya fi ahwalin makhsusa pada beberapa kondisi tertentu dia agak kesulitan pada beberapa pengerjaan ibadah salat Kalau syariat memberikan keringanan, kelonggaran. Seorang yang sakit misalnya, fa illam yastati salli qa'iman fa illam yastati mada? ja qa'idan fa illam yastati fa ala jambin. Tujuannya mada? Untuk tetap menjaga ya tahqiq ibadah tadi jangan sampai ditinggalkan. Dan kedua mada adanya keringan keringanan. Jadi tujuannya mada? Hajiat dan dan daruriyatnya maka sifatnya hajiat ini itu selalu ada untuk menyokong ya dan menguatkan maqasid yang pertama daruriyat daruriyat iqamatus shalah ya dan ketika seorang nggak mampu pada keadaan tertentu di, di, dikuatkan dengan mana maqasid al hajiat tadi karena nas hajat ilaiha karena orang butuh untuk mana mengerjakan ibadah tersebut sebagai bagian dari daruriyat tadi tetapi mendapatkan keringan keringanan. Ya. Misalnya juga mada al-jama' wal qasr. Demikian halnya juga pada beberapa kontes muamalat seperti asy-syuf'a, bai istisna dan semisalnya, semua itu dilakukan dikarenakan hajatun nasi ilaihi. Ya, hajatun nas ilaihi. kan manusia membutuhkan model-model transaksi seperti itu pada kehidupan mereka pada setiap transaksi jual beli yang mereka laku yang mereka lakukan. Sama halnya juga ya model transaksi jual beli yang fi bidayatil al-amr adalah akad mubadalah muawadah yang kemudian berubah dengan mana takdir asil abi taman Ya, yang awalnya mada transaksi jual beli ini konteksnya adalah mubah mubadalah muawadah saling tukar menukar barter. Dan kemudian dalam perkembangan zaman, perkembangan waktu, ya dan haji nas ilaihi kemudian syariat membolehkan mada ya transaksi albe dengan mada di taman dengan ditakar dengan nilai tertentu tertentu hada hajiat aw hajiat hajian karena nasa tahtaju ilaih untuk mendukung mada Mak maksud syar'i yang sifatnya daruriyat itu mada hifat almal mal hifat al mereka pada mada transaksi jual jual beli iya ini dia. Ini makasid al-hajiyat. Dan banyak lagi contoh dari makasid al-hajiyat ini yang untuk bisa melihat semua yang konteks maksadul syar'i tersebut menguatkan maksad syar'i yang lima tadi dan daruriyatul khamsa itu masuk kategori mana tah? Ya, masuk kategori ha al-hajiyat. Ya, masuk kategori mana? Al-hajiyat. Yang ketiga kata beliau hafizahullah taala di sini ya yaitu at-tahsiniyat. Yaitu mana? At-tahsiniyat. Jadi masuk dengan maqasid tahsiniyat yang mana maha tayyib. Maksud syar'i ini diadakan oleh syarak ya untuk yang menunjukkan kamalil ummah. Ya fi nizami nizami fi nizami al-fardiyah maupun ijtimaiyah. Untuk menunjukkan kesempurnaan ummah Islamiyah ini pada semua tata kehidupan dia baik itu pribadi maupun yang sifatnya sosial kemasyarakatan ya kena ummah ini ummah yang muhtaramah ummah muslimah ini ummah yang muhtaramah ummah yang tertinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, kerana itulah diantara yang menunjukkan rafa ummah ini yang tingginya derajat ummah ini dan syaraf ummah ini itu dengan adanya makasih tahsininya tadi contohnya misalnya semua berkaitan dengan al-akhlak wal adab. Ya, mahasid al-akhlak dan makarimi al-adab. Ya, ini semua termasuk. Dan juga ada semua adat yang mewujudah fil ummah. Semua adat kebiasaan yang ada pada ummah yang adat itu sesuatu yang baik. Itu akan senantiasa dijaga oleh syariat mimbab mada mimbab tahsiniyat. Di dalika kala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum fil jahil fil Islam khairukum fil jahili fil jahiliyah. So yang terbaik di kalian yang pada halatul Islamnya biasanya dia juga yang terbaik di mana? Fil jahili fil jahiliyah. Adat yang ada di kalangan jahiliyah sebelum ba'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al qaram wasyaja'ah. Ya, ya kemuliaan, kedermawanan dan juga keberanian itu tetap dijaga oleh syariat kita mimma mahasinil akhlak dan adab. Hada mimbab ma'adah tahsini Ya tahsiniyat Ya mimbab ma'adah tah Ya tahsiniyat Ini anwa istalas Yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah ta'ala di sini Sebagai Ya makasih syariah Biktibar Ya dengan uh, perhatian jauh apa yang hendak dijaga oleh maksud syar'i tersebut. Ada lagi yang dikemukakan oleh sebagian ahli usul dan ahli maqasid yang dikenal dengan istilah al-mukammilat. Ya, wa al-mukammilat ini ya tentunya yang dia disandingkan dengan mana? disandingkan dengan ya e, daruriyat atau haji dan tahsiniyat mimbab mimbab mata takmilil ibadat. Misalnya saja ya syar'iyyati nawafil wa syar'iyyati mata siyamus sunnah. Hada mimbab mata mukammilat. mukamilan li daruriyat yang ada hifdz ad-din ya pas ketika seorang arabi datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ya rasulullah ma faradallahu alayya min as-salah faqala khamsu salawatin fi kulli yawmin wa laylah ya kan ketika dia bertanya ya rasulullah apa yang diwajibkan bagi saya oleh Allah dari ibadat salat maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lima salat yang fardu pada siang dan malamnya So ditanya lagi, hal aliyya ghairu dzalika? Qala la. Hadza min bab hebat daruri. Daur bimana ketika seorang telah menjaga hati ke daruriyat. Ya, itu mada hifadz ad-din tadi ibadah salat. Ya, maksud syar'i al-ukhrawi tadi. Ya, ketika dia kerjakan tay hal sakatat, al sakatat anhu tak takalif. Naam. Tetapi kata Nabi SAW, tidak ada yang lain illa in illa anta tawa isyarat bahwa ada penyempurnanya. Karena juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan wa awal amal muhasab fil akhirah mada as-salah. Dan ketika ibadah salat yang fardu ini ada yang bolong, apa yang diambil? Salatus sunnah. Bukan milah dari mata salatul fard. Kiasan ala dalika juga pada asyam. Kiasan ala dalika juga pada zakat yang wajibah. Yang mana bukan milah dari sun siamul fard siyamu sunnah. Penyempurna dari zakatul fardu zakat atau masadaqatu na tatawwa atau nafilah. Seperti itu. Itu masuk pada kategori mukam ya milad. Ya, termasuk juga di antara milad. ya sebagian maka mengatakan itu tahsiniyat, di antara juga ada jawas al-akhd bizzinah wa tayyibat. Bolehnya seseorang untuk mada memanfaatkan perhiasan-perhiasan yang ada, hal-hal yang baik dari makanan dan masyurubat. Itu membuat mata bukan milad. karena yang al-fardu termasuk daruriyat itu pada al-halal wal haram. Pada halal dan haram, bukan pada mubahat. Nah, untuk pada mubahat yang fihi no minal hasan dan fihi ada sesuatu yang dianggap baik, ada penyempurna dari daruriyat tersebut, ini masuk pada kategori imma tahsiniyat, imma mukam milad. Nah, ya justru seseorang misalnya dia ke masjid memakai pakaian yang paling paling baik yang dia punya. Ya, qudu zinatakum inda kulli mas masjidin. Mustadilah dengan ayat ini bahwa pakaian yang tempat yang terbaik kalian itu berhias bukan ketika ziarah ke kerabat, bukan ketika hendak khidbah melamar misalnya lah. Yang terbaik ketika kita berhias inda kulli masjidin, ketika hendak beribadah, beribadah. Ya, ini membab mata tahsiniat atau membab mukamilat. Ini bagi membedakan nanti mereka ada khilaf apakah masuk mukamilat atau tahsiniat. Ya, karena sebagian kalangan ahli maqasid dan seperti dari Syekh Hafizahullah taala juga mengisyaratkan hal seperti itu. Ya, dan sepertinya beliau cenderung bahwa mukamilat ini itu bisa diadopsi oleh mata tah tasniat. Qala huna Syekh hafizahullah wa hunaka ma huwa mukammilun li kulli wahidatin minha. Wa qad afrada laha asy-Syatibi fil muwafaqat iddat masail. Ya, di sini kata beliau ada lagi namanya mukammil, ya tasbukan tadi mukammilat, ada mukammilat li daruriyat, ada mukammilat lil hajiyat, ada mukammilat li tah tahsiniyat. Itu masing-masing ada amalan-amalan atau maqsadun syar'i yang nanti akan menyempurnakan daruriyat tadi sudah kita sebutkan tadi ada menyempurnakan hajiat tadi ya misalnya hajiat al qasar fi salat hajiat maka mukammil fi dzalika jawaz jamak baina salataini itu bagi tentunya berasumsi eh, jama' baina salatain tidak diwajibkan bahkan bukan sunnah itu safar itu sunnah yang mutlak maka jawazu al jama baina salatain mimma bil mukammilat pada mana rafa al-haraj ketika seorang bersa ya bersafar. Ya. Dan juga ada yang termasuk mukammilah litah tahsiniyat. Naam. ثم قال هنا تقسيم الثاني atau اعتبار الثاني قال أنواع المقاصد باعتبار يا مكان وجوده وهي نوعان itu maqasid syariah atau maqasid syariah ya pembagian maqasid syariah beritibar dengan perhatian jauh kita tempat di mana maqasid itu diadakan. Ini terbagi dua. kismul awal maqasid al-iqrawiyah bi husul wadaf wa daf'il iqab. Yang pertama maqasid al-iqrawiyah wa asasul maqasid. Wahia asas al-maqasid wa asluha al-asil. Jadi merupakan dasar yang paling ya utama dari maqasid syariah yaitu maqasid ukhrawiyah. Fa kullu maqasid dunyawiyah ila hadhihi al-maqasid. Ya, setiap maqasid ukhrawiyah eh, dunyawiyah selalu kembali kepada maqasid ukhrawiyah ini. Fa seorang yang mana liajli sifat an-nafs misalnya dia istagil ya dia kerja mencari maisha dan meniatkan ibadah dengan manusia tersebut fahadhihi niyatul ibadah lillahi azza wa jal hadhihi hiya maqsad syar'i ukhra ukhrawi ada maqsad syar'i ukhrawi yang menyertai mada ya amal dia pada untuk tahsil maksud syar'i dun duniawiyah seperti halnya juga an-nikah seperti halnya juga mada an-nikah ya bahwa an-nikah ini berkaitan dengan mata maksud syar'i pada hamba di dunia. Ya kan? Seperti misalnya takdir an-nasal, memperbanyak keturun, keturunan, apalagi pensianatul iffah, menjaga kehormatan seorang hamba dan juga berkaitannya dengan mata eh, taklil asyahawat darar minha. Ya, mengurangi syahwat dan mudarat dari syahwat tersebut. Itu kaitannya dengan mata hamba tersebut di dunia. Ya, dan nanti akan berujung mana? Berujung kepada e, tahsil maksud syar'i ukhra ukhrawi. Ya akan berujung kepada maksud syar'i ukhrawi dan ini sangat tegas Nabi SAW sebutkan, "Faman raghiba sunnati falaysa minni." Nah, kalau kalian tidak senang dengan ibadah ini, amalan seperti ini, nah Anda bukan bagian dari kami. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menganalogikan antara ityani Az-zawjah dengan mata perbuatan muharram. Dia mengatakan bahwa ityani zaujah bagian dari sedekah, sesuatu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Husulul thawab adanya pahala di sini ataukah dengan suatu perbuatan seseorang meninggalkan ancaman Allah Subhanahu wa taala atau gugurnya ancaman Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya dengan maksud is ukhra Yang kedua, القسم الثاني مقاصد الدنيوية بتحصيل المصالح ودرء المفاسد ya maqasid dunyawiyah ini ala aksamiha tentunya yang kita sebutkan pada bagian-bagian yang pertama tadi ada daruriyat ada hajiyat tasniyat mukamilat ini semua maqasid dunyawiyah yang mana tujuan dari semua maqasid ini tahsil masalihil ibad ya agar seorang hamba dia bisa mendapatkan kemaslahatan bagi diri dia kemudahan dalam ya pekerjaan hukum-hukum syarak dan juga untuk mereka mendapatkan tawab yang lebih sempurna lagi ketika dia melakukan setiap maksasid syariat ter duniawiya tersebut. Iya, jadi tahsil masaleh Ya, masaleh atau wa dar il mafa wa dar il mafaj wa kan Ya, ini sudah banyak contoh kita sebutkan yang termasuk dari tahsil al masaleh dan dar il mafa al mafasid. Selanjutnya kalau huna Syekh Hafizahullah Jim ya, berikutnya yang berikutnya Anwa'ul maqasid Bi'tibari Thubutiha Ya Itu anwa'ul maqasid Yang jauh Ya thubut hadihil maqasid Dalam penetapan maqasid syariah ini Bi'tibar adillatiha dia melihat adillah yang Tusbit hadihil maqasid adalah yang menetapkan adanya maksud syar'i tersebut. Ini terbagi nanti menjadi e, tiga bagian disebutkan oleh Syekh Habibullah di sini. Yang pertama, kismul awal maqasid qat'iyah. Bagian yang pertama adalah maqasid al-qat'iyah. Ya, maqasidun ya qat'iyah. Di mana maqasid qat'iyah ini qala Syekh Habibullah, hiya ma sabata bi tariqil qat'i. Dimaksud dengan tarik al-qat'i di sini yaitu ayat al Quran wa sunnatul mutawatirah dan ijma'. Dan mana? Ijma'. Jadi dengan an-nas dengan syarat ayyakuna hatta nas la yahtamilu ta'wil. Dengan syarat bahwa nas yang menguatkan hatta maksudun syar'i itu enggak mungkin ada penafsiran yang lain yang tetap mengarah kepada penafsiran yang penafsiran itu merupakan maksud syar'i. Termasuk juga tentunya dengan sunnah mutawatirah. Ya sunnah mutawatir dan ijma' mutayakkin. Yang kedua, yang berikutnya dari tiga hal yang kita sebutkan tadi, ya dengan istiqra' adillatin kathira min syariah ya juga nastafid. Jadi mengambil faedah maqasid al-qad'iyah, nastafid bahwa ini maksud syar'i yang maktu syar'an yakinan itu pasti maksud syar'i itu dengan adanya istiqra dan istiqra dengan mengkaji melihat nazair yang ada ya keterkaitan hubungan yang ada antara dalil yang satu dan dalil yang lain yang demikian banyak yang berujung kepada ya uh, eh, ilat atau hikmah yang sama istiqra seperti ini juga akan memberikan faedah kepada kita ya qat'iyatu maqsadin syar syar'i. Iya. Demikian halnya juga terkadang oleh sebagian kalangan usuliyin mereka juga menggunakan atau memanfaatkan adillatul aqliyah. Ya, adillatul aqliyah apabila dalla dalla tayyib fi tahsilihi ya salahan adiman. Ya, apabila pada tahsil hada maksad aqlan itu akan mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar warafa mudarat yang kebira dan juga untuk mana menghilangkan mudarat yang sangat besar aklan yaitu juga bisa uh, afada mintu mada maqasid al-qat'iyah yang kedua kata Syekh Sidi Hafizahullah taala maqasid adh-dhanniyah maqasid ya dhanniyah jadi maqasid qat'iyah ini sudah sering ya kita sebutkan dan sebagian besar maqasid syar'iyyah al-kulliyah qat'iyah yang semua makasul kuliah, makasul amma itu semua kataiyah. Ya, contoh-contoh yang disebutkan tadi bahwa maksud syar'i bahwa Islam itu syariat ini rahmatan lil alamin, hada maksudun kulli itu qad qat'i. Apalagi taisir qat'i, rafal haraj qat'i. Ya salahiyati ad-din fi kulli zaman qat'iyun. Ya kena adillahnya sangat banyak. Ya, dan yang tersebut dari Al-Quran pun ya termasuk adilah yang gairu qabili takwil. Dia sifatnya nas. Nah ini contoh dari makasid al-qat'iyah. Ya, wa makasid al dhaniyah Makasid al dhaniyah yaitu madalla alaihi dalilun dhani min Itu suatu makasid syar'i yang sabata ditarik dhani Artinya dalil yang menunjukkan ada tidaknya maqasid tersebut nastafid min mada? Ya min dhan dari adillatil dhanniyah apakah ada kemaslahatannya ataukah tidak? Ana untuk misalan ya untuk maqasid dhanniyah ini ini masalah yang syahir di kalangan fuqaha dan usuliyin. Ya, pada masalah tawrithil mutallaqah ya inna maradi mautiz zauj. Ya, Eh, seorang wanita yang mutallaka talakan salasa seorang wanita ditalak dengan talak tiga oleh suaminya ketika suaminya ya sakit yang sakit itu dianggap disangka itu untuk sakit yang terakhir kalinya setelah dia halas intaha amruh meninggal nah kemudian suami ini mentalak eh, istri dan talak tiga tidak ada khilaf dengan ulama apakah sang istri ini nantinya tetap mendapatkan hak tauris tetap mendapatkan warisan atau tidak? kiasul asal ikhwan. Ya. kiasul asalnya bahwa semua yang dia bain dari zauj, semua yang pisah dari uh, suami karena sababi al-fasakh atau al bain, ya, itu enggak mendapatkan hak tauris sama sekali. Ya dikarenakan hak tauris dengan adanya sabab nikah itu ada dengan adanya alaqatun nikah. Kapan hubungan nikah ini sudah nggak ada, maka tidak lagi hakut taurif. Tetapi ternyata kalangan fuqaha berfatwa lain. Mereka mengatakan bahwa mutallaqatul talasa tetap mendapatkan tauris ketika sang suami ini menjatuhkan talak di saat dia sakit menjelang dia sakratul maut. Dimana dengan maksadun syar'i yang sifatnya dan dhanni. Hifat mana Hifat al-mal. Karena ini ada, ada persangkaan jangan sampai bahwa suami ini menjatuhkan talak kepada sang istri tadi untuk ada agar jangan sampai sang istri ini mendapatkan bagian dari harta dia. Ya agar hartanya tetap bagi anak-anaknya saja. Istrinya tidak usah dikasih. Caranya jatuhkan talak. Wadih? ini masuk pada kaidah mana? Ya? Tayyib e, eh, binakid ini niyatihi. Al-amal binakid niyatihi. Kalau dia meniatkan sesuatu yang berbeda, maka diberikan ganjaran dengan amal yang berbeda juga. Berbeda juga. Dia meniatkan agar istri dia tidak mendapatkan bagian warisan. Caranya itu kan talak. Fa'uqiba binaqidih. Maka dia diganjar dengan mada niat yang eh, eh, hal yang berkebalikan dengan niat tersebut. Tapi apakah ini sifatnya qat'i di kalau fuqaha? La. Ya, istilah sini kita katakan tadi ikhwan, ya, bahwa seorang mustahid Seorang fakir yang mengerti maksud syar'i tidak serta-merta dia kaku dengan nusus seperti ini. Dan serta-merta dia jumud. Pokoknya kalau suaminya sakit jatuhkan talak ke istri dia, ya istri dia tidak dapat wari, warisan belum tentu. Di atau harus melihat karainil awal atau harus melihat mana syaksiat masing-masing. Ya, atau juga harus melihat semua yang berkaitan yang terkait dengan hukum yang Anda akan terapkan kepada si wanita tadi. Mungkin mungkin saja sang suami ini memang sudah niatan dari awal sebelum dia sakit, saya mau jatuhkan talak kepada istri saya. Ya, cuma belum sempat, belum keingat. Cuma dia sudah niatkan dari awal, pokoknya memang istri ini enggak lah, pokoknya saya mati tidak mati, saya mau talak dia. Ternyata ketika dia sak, eh, sakit parah, istrinya datang, tiba-tiba tambah parah, pokoknya nanti mau talak. <laughs> ya saking bencinya mungkin. Tapi, berapa kan hak waris? Tidak tentunya. Di mana? Karena kita melihat qarainil ahwal. Kita melihat mata sibakul ahwal. Dan bagaimana keadaan dia sebelumnya dan indikasi-indikasi yang menyertai sebelumnya. Inilah ikhwan pentingnya seseorang dia memahami ilmu maka ilmu makasib, memahami kuliat yang ada. Sehingga dengan seperti ini kita punya eh, kita nggak terikat hanya sebatas dengan dawahir nusus. Ini termasuk pada makasih dan ya makasih makasid ya Yang berikutnya ya al kismi al salis kata beliau hafizahullah ya makasid al-iqna'iyah Tayyib atau juga dengan ibarat yang berbeda di sebagian kalangan fuqaha ini masuk kategori maqasid ya mutawahhimah ya itu dengan sama dengan penyebutannya itu dari kata al-waham atau iqna'iyah sebatas orang itu iqtina' saja tetapi laysa huwa min maqasid syariah tetapi ternyata kalau kita telusuri lebih lanjut ini bukan termasuk maqasid syariah ya ini maqasidul iqna'iyah jadi ya, seorang menyangka itu maksud hanya untuk menenteramkan hatinya dia. Menurut dia saja, anggapan dia saja, berpersangkaan dia saja. Misalnya seseorang yang dia jual beli al-khamar misalnya. Padahal anak melakukan transaksi ini, baik al-khamar ini, ada maslahat bagi saya. Maslahat ish, maslahatul baik. Kalau saya tidak jual beli khamar, saya gimana? Memberi nafkah kepada anak istri saya. Gimana harus saya makan esok hari? Gimana dapur? Harus ngepul. Ya Itu tidak. Ini banyak dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk membenarkan beberapa konteks transaksi atau akad muamalat muharramah. Riba misalnya, jual beli khamar misalnya, jual beli najasat misalnya, ya al-khida wal makar pada buyu. Nah, di mana tujuan mereka mana? Di antaranya yang melihat maslahat itu hanya untuk menenteramkan hati dia saja, pembenar. Sama halnya juga kelakuan sebagian orang-orang yang datang ke tempat-tempat tertentu melakukan nikah miswar, ya nikah dengan niat talak, dengan dalih mada hifat an-nasal kata dia karena kalau saya tidak menikah dengan nikah seperti ini nanti saya berzina wa zina muharram wasilah ila tarkil haram wa wa nikahu mishwar شوف الترتيب هذا كيف أستاذ تمرين أنت أصولي عملت هذا <laughs> ya subhan tertib syuh. Ya, tapi kita katakan ada maksud-maksud mutawahimah. Hadil maksud mutawah ya mutawahimah. Limana dikarenakan mafasid yang ada dari maslahat dhaniyah yang dianggap tadi mutawahimah tadi itu jauh lebih besar. Nah, hatta sifat nasr bagi Anda, bagi sang wanita, Ya itu kalau satu wanita yang dia nikahi kalau setiap tahun dia datang liburan, setiap tahun juga dia nikah suar. Kalau selama 10 kali dia datang, berapa istrinya? Iya. Ini yang kita katakan, dia menganggap hatta hifat nasil bitibar. Dia binamsihi, tapi bagi orang lain ti, tidak. Sama yang jual beli khamar tadi. Hatta baik, Masya Allah. Ini tahsil hifat, hifat an-nafs, nafakah. Jadi kita katakan tetapi syur ketika dia melakukan transaksi jual al-khamar dia mengatakan yang dia menyebarkan mafasid yang lain. Dan dia menggugurkan mata maksud syar'i yang lain. Itu mata hifat al-akal. Hifat ya al-akal bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Zid ala dalika wa maksud tersebut mutawahhib. Itu cuma waham saja. Ya persangkaan semata saja. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang khamar fiha fihi ismun kabirun wa manafi'un lin linnas. Allah enggak menafikan ada manafi. Bahwa ada manfaat dari al-khamar tadi, benar adanya. Pada jual beli Anda dapat keuntungan. Ya? Tapi Tetapi kita katakan walaupun ada manafi'nya yang beragam tetapi ismuh kibir. Dosanya jauh lebih jauh lebih besar. Maka apabila terjadi mafasid yang azim, yang a'zam yang maslahat yang mutawahimah dzanniyah tadi, tentunya harus kita dahulukan mafasid yang a'zam. Yang mafasid yang lebih besar tadi harus kita dahulukan fa al-khamar muharram. Bai'uhu muhar muharram. Iya, ada masalah masal maksud yang dia maksudkan tadi itu pun maksud mutawah mutawahimah. Iya, hadis maqasidul iqnaiyah. Ya yudhannu annaha maqasidul lisyara' وعند تأملها يتضح أنها مخالفة أو مخالفة لمقصود الشارع. Kata beliau di sini di mana seorang menyangka itu adalah maqasid syari. Maksud maqasid di syari oh Allah memang menghendaki seperti ini. Tetapi ketika kita ta'ammul, kita telah lebih lanjut, kita teliti satu persatu adillah yang ada ya dan kaitannya dengan penerapan hukum tersebut kita katakan ternyata mukhalifah dimaksud dimaksud syarak. ternyata menyalahi maksud ya maksud syarak. Tsumma qala huna hafizahullah itu pembagian yang ketiga tadi itu anwaul maqasid bi'tibari thubutiha. Kemudian yang keempat ya qala huna syekh hafizahullah maqasid anwa'ul maqasid bi'tibar inzaliha ala juz'iyatiha. Nah, Masya Allah. Al-Qism awal Jadi, makasidu asyariah ya dengan perhatian jauh ya penempatan makasidu syariah ini pada juz'iyat atau pada furu-furu syariah. Fakismul awal kata beliau Syekh Hafizahullah, ma yahsulu bihi al-maqsud yaqinan. Wa maqsudul syara' dapat dicapai yaqinan. Eh, pada eh, juzu atau furu hukum syar'i tadi. Misalnya al-bai' yuqsad minhu at tamalluq. An-nikah yuqsad minhu madha? Istimta'. Ya kan? Nah, ini kita katakan fihi uh, maksud yakinan yang akan kita peroleh kita capai dari suatu hukum syar'i. Ketika seorang melakukan akdu al bay, ya, maka terjadi al Dia uh, bagi al-mushtari, dia malaka sil'ah, dia memperoleh memiliki barang yang dia beli, ya. Sementara bagi al eh, al dia memiliki mada? atau Astaman. Ya, dengan milk tam dengan memperoleh terjadi pertukaran kepemilikan yang sah secara sempurna karena adanya akad al bay Sama halnya juga dengan akad nikah. Wa akad nikah juga mada Yuksadu bihi istimta. Yuksadu bihi mada? Istihal yasul hadza? Yahsul. Ah tercapai iya. Yang mana sebelumnya istimta ini muharram bainahuma diharamkan di antara mereka berdua setelah ada akad nikah diperboleh diperbolehkan ya antara suami dan istri punya hak masing-masing mereka berdua atas pasangannya untuk mengata is, istimta termasuk juga dengan beberapa maksud yang lainnya ya termasuk eh, eh termasuk juga mengata e, eh, sianah kepada mal al ya dan juga termasuk juga sianatu ala ardi az-zauja ini semua masuk kepada maksud pernikah pernikahan. Iya. Ini yang pertama kismul awal ma yahsul bihi al-maqsud yaqinan kal yuqsad minhu at-tamallu. Masyaallah taala. Ya, termasuk akad nikah. Naam. Al-qismu tsani ma yahsul bihi al-maqsud dhannan Ya ma yahsul bihi maqsud dhannan ay ghalabatu dhann. Ghalabah ghalabatu dhann. Ya ketika kita maksud bihi dhannan itu dhannan sini mana ghalabah ghalabatu dhann. Misalnya kata beliau kal qisas yuqsad bihi zajar. Pembelakuan qisas misalnya pada kasus jinayat al-qatl tujuannya agar yang mengetahui hukum ini diberlakukan, dia orang-orang yang mengetahui tidak akan terjatuh pada perbuatan yang sama. Hadis bab Ais Zajar. Dan semua pemberlakuan hudud pada jinayat, ya pada jinayat itu tujuannya untuk az-zajar. bihi zajar al-ghair. Ya kan? Kenapa dipotong tangannya? Zajar al-ghair. Kenapa ada kisos pada juruhat? Zajar al-ghair. Kenapa ada rajam? Kenapa ada jil pada zina? Itu juga yusadu bihi. Tetapi hada qasdu hati maksud seperti ini itu lisan yakinan. Lisan yakinan bukan dengan maksud yakin artinya mungkin ada di kesas hari ini, tapi bisa jadi nanti yang hadir pun ada yang tetap melakukan al-qatl. Ya, hari ini kita melakukan masa hudud pada jinayat al-sariqah misalnya, tetap pasti ada yang melakukan perbuatan mencuri tadi. Ya, apakah kita katakan di sini maksud az lantas tidak terpenuhi? La, tetap terpenuhi. Tetap terpenuh terpenuhi. Tambahkan lagi bahwa pada maqasid yang sifatnya don seperti ini itu la yutlab an jami'il afrad. Sudah tidak diinginkan jami'il afrad walaupun itu tujuannya. Tetapi tidak bukan tuntutan yang mesti terjadi kaunan cara realita yang ada bahwa setelah itu mereka semuanya tidak boleh mencuri lagi. Sehingga kalau ada yang mencuri, kita katakan maksud syari'inya nggak terpenuhi. Nggak seperti itu. Ketika mayoritas meninggalkan, kita katakan maksud syar'i telah terpenuh, telah terpenuhi. Walaupun mungkin ada afrat yang agak-agak gimana, terus tetap melakukan jinah, jinayat. Ini yasul albihil maksud dan Maka semua ikhwan dan jami'an maksudun syar'i yang yudhannu husuluhu yang kita sangka itu akan kita peroleh dari suatu penerapan hukum itu sah dikatakan sebagai maksud syar syar'i. Iya. Tayyib. Yang berikutnya kata beliau di sini ya al-qismu tsalits ma qad yahsulu bihi al-maqsud syakkan. Ya. Eh, termasuk juga penerapan yahsulu bihi dhannan pada kasus al-qadhaf Terus arbatu syuhada fi zina. Itu bukan alal yakin. Ya ada empat orang bersaksi pada perbuatan zina seseorang. Itu juga hukumnya ghalabah. Ghalatul dhan. Ya walaupun ada beberapa ketentuan harus melihat tempatnya sama, waktunya sama, keadaannya sama dan melihat mada terjadi pada posisi memang berhubung. Tetapi bisa saja empat orang itu bersepakat, ya itu tidak? Ya, seluruhnya apalagi dengan fasilitas sekarang yang sudah ada, udah tinggal WA sebutkan penjelasannya berempat berikan syahadat Jadi, kalau mereka berempat mengumumkan syahadat misalnya fulan yazni biha nah kita apakah melakukan hukum zina iya ya walaupun ada kemungkinan yang mereka berempat ini berdus berdosa tetapi ini ihtimal yang sangat jauh ihtimal baik ya tetap kita melakukan ghalabah ghalabatul dhan ini juga ikhwan termasuk di antara uh, eh, kaidah yang penting dalam babul usul wal amal ya bahwa amal bil ahkam syariah itu yuktafa bil ghalabah. Ya, mengamalkan ahkam syariah itu itu dapat dicukupkan dengan ghalabatul dhan. Dan mesti harus pada tingkatan yakin. Ya, enggak mesti harus pada tingkatan yakin. Karena babul amal mencakup dua, yakin niat wa dhanniyat. Ya, babul amal mencakup dua hal ini. Masuk kepada aspek yakin niat ya itu termasuk mutawatirat minas sunnah, ya dan juga hadis eh, ayat-ayat yang tidak ada istimalu ta'wil yang berikutnya adalah dhan dhan niat ya termasuk diantaranya kias dan akhbarul ahad nah al qismu salis Membagian yang ketiga di sini zakar syekh hafizahullah ma yahsulu bihi syakkan yang hadir maksud yahsulu bihi ma syak syakkan wa maksudu syar'i itu sesuatu maksud yang mutawahhimah minal waham syak ya e, tayyib yang dia asyak eh, tanpa adanya terjih nah ini kismus salis rabi wal khamis ini termasuk diantara e, eh, makasid yang oleh sebagian besar di kalangan usuliyin itu tidak diamalkan ya karena ya pertama dikarenakan kuat syubhat fi dafa' Ya karena penolakan maksud ini juga kuat. Ya penolakan maksud ini juga kuat bahkan terkadang mu'aridnya jauh lebih kuat daripada pendukungnya. Ya yang e, menyalahi atau menelisihi e, dalil yang menelisihi maksud syar'i ini terkadang lebih kuat dan qarinahnya juga lebih zahir daripada yang menguat yang menguatkan. Iya, karena itu ikhwan jami'an fa tidaklah kita kenakan had pada seseorang hanya hasbah itiraf. Ya walaupun fihi syak. Ya kalau seorang datang misalnya kepada Anda ya, kepada Anda bisa datang mengatakan ana zanaitu bi fulana. I'tiraf atau la? Ya, penerapan had bagi orang hasbal i'tiraf seperti ini itu harus melihat kuatil karain yang ada. Kalau ternyata korin itu nggak cukup kuat, yang telah cukup kuat, kita katakan tidak, tidak berlaku hukum zina. Ada itiraf itiraf batil. Misalnya saja dia mungkin ada syekh dengan si wanita tadi. Ya, atau dia hendak melakukan kedzaliman kepada si wanita dan wanita mutazawwijah. Dia dia uzab, dia pemuda. Kemudian mengatakan ana zanaitu bi fulana, dia sah-sah saja, aman. Kalau kenapa pun hukum zina paling dijilid, ya kan? Ya, ternyata si wanita tidak Nah, kalau ada yang seperti ini, terkadang iktiraf si fulan itu kita kita nggak ambil. Bahkan terkadang kita kita berlakukan bagi dia hukum al-qadhaf. Hukum al-qadhaf dan bukan hukum zi zina. Dimana? Karena yang tadi kuatul mu'aridnya. Ya syubhatul dafa'nya lebih kuat daripada ya syubhat yang menguatkan anggapan di anggapan dia. Ini, Ini sudah tentu berkaitan dengan hifat an-nafs dan hifat apa an-nasal. Yang berikutnya kasmun rabi ma yahsulu bihi al-maqsud ghaliban. Kanikahil imra'atin ayisah min ajli al-walad. Ya? Fahuwa mumkinu aqlan lakinnahu ba'idun 'adatan. Yaitu menikahi ini yang maksud terkadang tidak terpenuhi misalnya nikahi imra'atin ajisa ya menikahi wanita yang sudah menopause ya ini dengan tujuan mata semoga dapat anak misalnya ya misalnya ada seorang hendak menikah dia datang melamar seorang wanita sudah tua kaya raya hartanya melimpah ditanya apa tujuan menikahi saya wallahi lillahi taala untuk anak katanya saya tidak mau terus terang kalau itu li ajli maliha karena <laughs> sah-sah aja kan ini kalian jadi masalah atau tidak? Boleh-boleh aja. Ya tadi aku tuh terang dia haya mungkin atau madri. Eh, saya kata tadi. Lihat kan ada maksud yang layak tulu galiban. Iya. Tapi ini imratan ajisa min ajli walad bahwa mungkin akan mungkin akalan tetapi secara adat itu mustahil ya terkadang sesuatu yang sangat jauh ya bisa terjadi. Wal qismul khamis ما لا يحصل منه المقصود قد عن ini ya tidak akan mungkin ya tidak akan mungkin tercapai maksudnya sama sekali ya sama sekali ini manfiyatu syar'an ya manfi syar'an misalnya mada bil majhul ya limada bil majhul termasuk bil muharram limada la yahsul bihi qasdul bai' qat'an itu mada at-tamalluk Ya, Anda jual beli burung yang lagi terbang ke arah gunung sana. Mau nggak beli hai? Majhulu mana kadarnya. Dan juga majhul jenisnya. Kif Anda beli burung yang dan mungkin ada tangkap. Ya, apakah sah al bay? La, limata karena qasdul bayi at-tamalluk qat'an tidak terpenuh, tidak terpenuhi. Ya, itu contohnya baik al-majhul misalnya di antaranya. Hmm. Ya, mala yahsul minhu al kad an. qat'an. Masya Allah. Yang terakhir Zakam Alain Jam berapa? Jam Yang terakhir Ya, fi taksim di sini yang beliau sebutkan ya Taksimu syariah syariah wad wad'il ahkam. Ya pembagian maqasid syariah itu ditibari mada wada al-ahkam syariah طيب ما شاء Nah, jadi pembagian ya makasid itu dengan perhatian jawab peletakan ya eh, akam syariah sini beliau membagi menjadi empat aksam eh, qismul awal maqasid syariah min wat'il ahkam ibtida'an ya maqasid syariah yang ada sejak peletakan hukum syara ibtida ibtidaan. Contohnya maqsad syar'i fi shalah dan sair ibadatil mahdha. Yaitu maksudnya sudah ada ibtida tidak ada nassa alaihi syara' ala dhalika. Khut min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ya, itu maksudnya ada mata ibtida ibtidaan Jadi <coughs> kewajiban zakat ini yang maksud syar'inya sudah ada di awal ketika e, hukum ini diberlakukan. Aqimish salata li dzikri inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu juga maksud syar'inya ada ibtida ibtida maksud syar'i siyam la'allakum tattaqun. Ini juga ada ibtida ibtidaan. Ya. Yang kedua, qismus tsani مقاصد الشريعة من وضع lil ifham ya itu maqasid syariah yang ada dari peletakan hukum lil ifham untuk mengambil pemahaman ya mengambil mana tinjauan pemahaman yang mana ini nggak akan mungkin dijangkau di awal kali ahkam itu ada Nanti akan kita mengetahui ternyata maksud syar'inya ini, misalnya pada rafa al-haraj atau masyakkah itu setelah kita menganalisa dengan dalil-dalil yang lain. Lalu kita faham oh, ternyata maksadun syar'i fi rafa masyak masyakkah. Atau ada karinatul hal dari adillah yang ada. Lalu kita pahami bahwa itu tujuannya untuk suatu maksadun syar maksadun syar'i. Iya. Wa qismu salis Ya contohnya misalnya yang kedua misalnya akad asy-syuf'ah ya atau ke istisna uh, seperti juga ada eh, berapa konteks jual beli eh, mada yang eh, takhris misalnya diperbolehkan juga itu semua tujuannya untuk rafa al-haraj dan adamil idrar ya untuk uh, haraj dan tidak sangat sampai terjadi mudah yang mudarat karena ketika seorang dia melakukan akad misalnya dengan seseorang dia boleh menyerahkan uang muka di awal atau meminta uang uang muka jangan sampai nanti dia mengadakan barang orang yang pesan itu hilang. Iya. Eh, fihi idrar bagi siapa? Al-baya. Sama halnya juga pada istisna diperbolehkan. Ya walaupun itu masuk kategori baik majuhul, tetapi hajatun nas ilaihi ya amas, ya sangat butuh untuk mengadakan akad seperti seperti ini. Jadi Anda misalnya beli rumah kita beli rumah. Kadang-kadang kita beli rumah hanya meminta desainnya apa, bentuknya apa, bahannya apa. Nanti terserahkan pada si fulan, nanti ditaksir harganya, terjadilah akad. Itu istisna namanya. Ini baik majhul tidak? Tetapi ini termasuk baik majhul yang diperboleh, yang diperbolehkan. Iya. Ada beberapa contoh lainnya lagi yang mana Eh, kita mengetahui adanya maksadun syar'i dari akad-akad seperti ini atau hukum seperti ini setelah kita menelaah dalil-dalil yang ada. Waqismu salis ya مقاصد الشريعة من وضع الأحكام bi muqtadaha. ya itu maqasid syariah ya min wad'il ahkam yang meletakkan hukum litaklif muqtadaha. muqtada mana ahkam Ya. Jadi maqasid syari yang ada ketika ada suatu hukum diberikan kepada mukallaf, diberikan kepada mereka karena ada muqtada, ada tujuan, ada imbas dari hukum tersebut. Misalnya maqsadul syari dari as as sabar. Ya, maqsadul syari mana? as sabar misalnya. Fahadi akan diperoleh dari seorang mukallaf itu pada waktu ahkam pada mukallaf setelah dia lakukan dia ngerti muktadanya. Sejujurnya ada sebutkan tadi pada salatul jamaah ya is maksud syar'i fiha at-ta'akhi wa ta'aluf bainan nas. Iya kan? Itu ada seperti dan itu kita akan peroleh pada salatul jamaah pada salatul al-jamaah. Ya? Tayyib. Wal qism ar-rabi' ya, al-akhir ya maqasidus syariah min wad'il ahkami lil imtithal eh, maqasid syariah dari peletakan hukum-hukum syarak yang tujuannya untuk imtithal, untuk diamalkan imtithal, imtithal baik itu di khusus istawab atau katerki al al-iqam. Yang ini juga termasuk di antara maqasid ya syariah ammah ya yang berlaku pada hampir sebagian besar juz'iyatul ahkam. Ya tujuannya untuk madim. Intisal kenapa ada tahqiq intisal pada perbuatan amal-amal tertentu misalnya minal ibadat? Fa tujuannya adalah imtithal. Wa imtithal ditahqiq mada? Ya, baik itu ubudiyah atau kamalil ibadah. Masya Allah Ta'ala ah, Ini aksam yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala Walaupun juga ada beberapa aksam yang lain Yang beliau tidak sebutkan Misalnya bi'tibari kulliyatihi Al-maqasid wa juz'iyatiha Fa maqasid syariah terbagi ada maqasidul kulliyah, ada maqasid al-juz'i, al-juz'iyah. Ya, fa maqasid al-kulliyah atau maqasid al-amma itu adalah ma'ani wal hikam itu semua illat wal hikmah wal maqasid yang ada yang diuraikan oleh syarak yang berlaku pada setiap ahwalil ibad dan setiap ahwal tashri' setiap keadaan hamba dan setiap keadaan mata syariah persyariatan hukum. Jadi masuk pada mana? Maqasidul ammah atau maqasidul kulli, maqasidul kulliyah. Dan maqasidul kulliyah ini banyak. Misalnya al-fitrah pada agama ini misalnya. Agama Islam disifati sebagai din as-samaha, ya din al-hanif, al-yusr, darul mafasid, jalbul masale. Ini semua masuk pada mana? Maqasidul am ammah. Nah ini yang perlu diketahui sebenarnya paling awal bagi seorang yang mempelajari ilmu makasid, dia mengerti hati makasid. Ya makasid amma itu apa saja. Kena tolak. Ketika kita pertama kali hendak mempelajari ilmu makasid, harus mengetahui terlebih dahulu kawaid yang berkaitan dengan makasidul an, ammah tadi. Terus yang kedua, eh, makasidul ini juga ada sifatnya, ada beragam. Ya, yang perlu diperhatikan pada makasidul amma di sini. Eh, ciri khas dari maqasidul syar'iyyal amma pertama dia harus wasfan zahiran mundabitan karena dia merupakan ilalu syariah ilalu syariah maka semua kriteria yang ada pada ilalu syariah mesti harus ada pada maqasidul am, amma yang kedua bahwa maqasidul syariah amma ini harus mundabitah ay harus takut kepada thabitah dia harus maqasid yang tepat yang ada yang benar Ya, ada nah, benar didukung dengan adillah-adillah yang kuat, yang eh, majzum. Ya, yang benar-benar mada jazman, yakinan yang akan mengarahkan kita kepada maqasid al amma, Ya, ataukah ya yahsul dengan mada adillah yang sifatnya ghalabah, galabah dhan. Ini sifat dari mada? Maqasid syariat al amma, Ayakuna zahiran mudhabitan apa lagi tha? ya ini penting yang berikutnya mada yang kedua tentunya sebaliknya itu maqasidul khas khas atau sifatnya mada yang lebih spesifik lagi ya tentunya ini hanya berkaitan pada salah satu atau sebagian dari ahkam syari syari bisa juga diibaratkan sebagian uh, ahli maqasid sebagai maqasidul ba'diyah maqasid al dia yang berlaku pada sebagian ahkam. Misalnya ini mukhtas pada babul ibadat. Ini mukhtas pada babul muamalat al-maliyah. Ini mukhtas pada siasat syariah misalnya, ya. Jadi ini maqasid madaba ba'd walaupun pada satu maqsadul syar'i bisa mencakup dua, tiga, empat hukum syar syar'i tetapi tidak seluruh tidak seluruhnya. Yang ketiga namanya maqasidul juz'i juz'iyah. Fa makasid juz'iyya ini adalah al-hikam dan sir. Ada di maksadun syar'i yang dijaga oleh syarak pada setiap hukum min ahkami syarak secara terpisah. <coughs> ya, secara secara terpisah. Ada makasid juz'i ya, maqasid juz'iyah. Tapi masya Allah, ada juga pembagian yang lain. Ada disebutkan oleh beliau sebagian kalangan ahli makasid ya e, bi'tibari asalati al-maqasid ada namanya maqasid asliyah ada maqasid taf tafriyah atau far'iyah jadi juga disebutkan oleh mereka nah, maqasid al-asliyah ini itu erat kaitannya dengan maqasid ukhrawi ukhrawiyah dan erat kaitannya dengan daruriyat sementara maqasid far'iyah yang berkaitan dengan furu-furu atau juz'iyat juz'iyatus syara' dan juga ada menyebutkan taksim maqasid bi'tibar ya dalilun syar'i wa quwwatul adillah fi ada mengatakan ada uh, syar'i mu'tabara ya ada juga yang kedua maqasid syar'i mul mulghah wa syar'i al mu'tabara yang nassa syar'i ala itibariha terdapat nusus syara' yang menunjukkan bahwa maqasid itu mu'tabarah ya misalnya saja maqasid yang ada pada ibadatul mahdah pada arkanil Islam ya Sementara makazu syariah mulgha itu tentunya yang nasa syar' ila adami itibariha. Ya, dan nasa syar' ala adami itibariha. Terus yang terakhir yaitu mana Makasid syariah yang masyukukah. Yang mana terdapat adillatu syarat yang menunjukkan itibariha dan juga adami itibar itibariha. Fayahtaju ila mata fi tahqiq maqasid ini dengan mana dengan melihat kepada munasabat pada sejumlah ilal syariat sehingga dari munasabat yang ada apakah nanti kita bisa jadikan itu sebagai uh, mana uh, eh, maksud syar'i pada suatu hukum atau tidak atau tidak wallahu taala wa ahkam bisawab ya fa ini taksimul maqasid yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala di risalah beliau di Mukaddimah Ibnu Maqasid, masih ada bahasan yang lain berkaitan dengan sejumlah kawaid e, eh, sejumlah kawaid baik itu ammah maupun juz'iyah yang berkenaan dengan maqasid syariah walaupun ada beberapa di antaranya atau sedikit di antaranya telah kita sebutkan di penjelasan kita di awal-awal pembahasan tentang maqasid ini namun masih ada beberapa disebutkan oleh Syekh Hafizahullah fa lakinna asif ya ikhwanna jami'an Nah, dikarenakan waktu yang terbatas dan ya sebagian sebagaimana dikatakan sebagian kalangan ulama dalam lam nahsul kullah akhir kata hasalna jullahum ya walaupun kita enggak mencapai e, mendapatkan semua dari bahasan ini tetapi semoga sebagian besarnya atau inti dari bahasan telah kita sebutkan kepada antum jami'an fa ilmu makasih bukan ilmu yang sebatas dituntaskan di Eh, daurah atau dauratain atau salah satu eh, daurat la fa ilmu makasid ilmu yang semakin seseorang semakin banyak berinteraksi dengan ahkam syariah berinteraksi dengan kawaid tashri dan uh, ilmu makasid itu sendiri maka semakin akan menguatkan pemahaman mereka tentang makasidu asyariah nah, itu itulah ikhwana jami'an jangan sampai bahasan kita pada hari ini di daurah ini itu menjadi batasan antum atau akhir antum dalam pengenalan ilmu maqasid. perbanyak mutala'ah, perbanyak uh, at-ta'ammul pada kutub yang berkaitan dengan ilmu maqasid ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala yassara lakum dan mudah-mudahan di waktu yang lain insyaallah di daurah yang berikutnya kita secara khusus akan berbicara tentang qawaid ammah ataupun juz'iyah seputar ilmu maqasid dan ini pun juga membutuhkan waktu yang agak Ya enggak sehari dua hari ya, mungkin kita butuh lebih dari itu. Mudah-mudahan di waktu lain kita akan secara terperinci lagi berbicara tentang kawaid dalam ilmu maqasid ini. Nakif ila huna insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.